Tapi sebelumnya baiklah karena kita turut berduka cita atas peristiwa gempa di Yogyakarta. Sebelum kita mulai kita mendoakan saudara-saudara kita lebih dari 5000 yang meninggal dunia dari kaum muslimin muslimat mudah-mudahan diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kalau bisa ditetapkan sebagai syahid dunia kemudian yang kedua bagi yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersabar menghadapi musibah yang menimpa saudara-saudara kita dan mudah-mudahan rezeki yang hancur segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa hidup eh, normal lagi sebagaimana biasa dan ini pelajaran bagi kita juga bahwa eh, peristiwa semacam itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan sebenarnya dalam kuliah ma'rifatullah sudah ada isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. E, selanjutnya e, sebelum kita mulai juga Terlebih dahulu kami sampaikan Alhamdulillah wakaf kursi dari ibu-ibu eh, itu tanda terimanya sudah disampaikan. Semula kita hanya 50 kursi, Alhamdulillah berkumpul 65 kursi. Akhirnya kita, karena ruangannya juga memang masih luas, kita tambah lagi jadi 100 jadi kurang 35 lagi gitu <laughs> ya kurang 35 lagi eh, sehingga mencapai 100 ya ya ini kalau masih ada yang mau berwakaf ya di samping tentunya kita tidak melupakan saudara-saudara kita di Jogja sebagai kepedulian kita bukan banyaknya tetapi Allah menilai keikhlasan kita dan perhatian kita kepada mereka. Ah, selanjutnya pada kuliah terakhir ini baiklah kita mengungkap ah, refleksi refleksi dari ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari dan ini kita akan bahas tentunya secara singkat karena waktunya yang sangat terbatas. Kalau refleksi ini kita ungkapkan, ya cukup panjang kalau kita mau perdalam. Tapi kalau kita singkatkan, insya Allah dalam waktu 5-10 menit atau sejam bisa selesai. E, pertama baiklah kita lihat eh, refleksi ma'rifatullah dalam kehidupan sehari-hari ini pertama menumbuhkan kepercayaan diri. E, guru saya e, Buya Hamka menyatakan e, salah satu refleksi ma'rifatullah yang paling tinggi adalah kemerdekaan hakiki. Jadi kemerdekaan hakiki. Saat sekarang ini kita banyak yang belum merdeka. <laughs> Nah, yang dimaksud dengan kemerdekaan yang hakiki itu menumbuhkan kepercayaan diri dengan takbir mengagungkan Allah bukan hanya mulut tetapi sikap dan tingkah laku sehari-hari sehingga tidak ada lagi rasa kekhawatiran dan ketakutan dalam menempuh hidup ini dan tidak ada rasa takut menghadapi mati. Ya, jadi menghadapi hidup ini tidak akan putus asa dan menghadapi mati siap setiap saat. Innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu fala khaufun alaihim. Tidak takut menghadapi mati dan tidak takut menghadapi menempuh hidup ini. Ayat-ayat yang menunjang hal itu banyak sekali. Innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifatullah la ilaha illallah, kemudian istiqamah, tidak takut menempuh hidup ini. Betapapun hidup ini penuh dengan kegoncangan, fitnah dan sebagainya, dia tetap tegar. Kedua, dia siap menghadap Allah setiap saat dan setiap waktu karena nah, nanti ini dalam kuliah metode menjemput maut bagi orang yang beriman mati itu adalah satu kenikmatan dan mati itu adalah langkah menuju surga jannatun naim dan mati adalah langkah menuju hayawan dalam bahasa Quran hayawan yaitu kehidupan yang hakiki kalau hidup di dunia ini hidup penuh dengan sandiwara. Tapi di sana sudah hayawan hidup yang hakiki. Nah, kedua, dia akan mensyukuri nikmat Allah betapapun kecilnya. Itu yang kedua. Kemudian mengutamakan hak-hak Allah. Saat sekarang ini banyak yang tidak memperhatikan hak Allah, memandang enteng dosa. Dan sudah pernah saya sampaikan, eh, Rasulullah berpesan, kamu boleh mengharap mati kalau suatu saat sudah muncul orang menyepelekan dosa. Jadi dosa itu sudah disepelekan, dianggap kecil, dianggap main-main saja. Nah, sehingga dia akan mengutamakan hak-hak Allah baik ibadah formal. Ini dinamakan ibadah mahdoh. Ibadah-ibadah mahdo. Kedua, di samping dia melaksanakan ibadah mahdo sebagai tanggung jawab individual, dia tidak melupakan ibadah sosial. Karena kalau kita teliti, perbandingan antara ayat-ayat ritual dengan ayat sosial itu satu seribu. Ya. Ayat-ayat ritual satu, ayat-ayat sosial seribu. Nah, cuma kita umumnya ritual seribu sosial persetan. Gitu. <laughs> Nah, kalau kita hubungkan dengan uh, eh, makrifatul akhirah sudah saya sampaikan orang yang amal soleh yang menghatikan nasibnya si fakir dan si miskin itu disediakan surga silahkan mau masuk pintu mana saja dari tujuh pintu itu silahkan sedangkan ahli solat sudah ditentukan ini pintu ahli salat pintu puasa, pintu. Tapi orang yang memperhatikan nasibnya si fakir, miskin, masalah-masalah sosial, maka malaikat nanti mempersilahkan, silahkan masuk. Mau masuk pintu mana saja. Begitu pentingnya masalah-masalah sosial. Itu disebut tanggung jawab sosial. Kalau pemerintah Jawa Barat apa namanya istilahnya kesolehan sosial. Nah, itu istilah Jawa Barat. Kesolehan sosial. Ini nih, muamalah. Kemudian ibadah yang bersifat konstitusional. Jinayat. Nah, ini umumnya umat Islam Muslim tapi kalau sudah sampai ke jinayat, takut. <laughs> Takutnya. Hari ini ada di PR eh, keputusan bahsul kitab dari ulama-ulama minta supaya koruptor dihukum berat. Gitu. <laughs> Hukum apa tadi itu? <laughs> Iya, artinya jangan mati harusnya potong tangan gitu. Ya, itu artinya apa? Jinayat. Ya, jinayat yang dalam Quran dinamakan al-qisasu hayatul lakum. Nah, itu kalau orang membunuh dibunuh lagi dalam bentuk undang-undang hukum, Allah mengatakan hayatul lakum. Itu menjamin kehidupan masyarakat kamu. Jadi orang yang membunuh dibunuh lagi, Nah, itu menjamin kehidupan karena yang dilindungi adalah orang yang hidup ini yang di dalam hukum Islam dikatakan jinayat itu satu kenapa Islam keras yang dinamakan potong tangan rajam apa itu karena apa bukan itunya hukumnya tapi preventif nah, itu tujuannya preventif supaya orang takut berzina supaya orang takut mencuri karena potong tangan ada cirinya. Nanti kalau ada anaknya minang sama orang lain atau mau minang, eh awas itu tuh ada cirinya, itu anak koruptor, jangan jangan minang itu gitu. <laughs> gitu. Ada ada cirinya gitu. Ah, itu menjamin kehidupan masyarakat kamu. Ah, demikian juga kalau membunuh, dia dibunuh lagi, ah, itu untuk menjamin kehidupan masyarakat. Kamu jadi bukan kejam, tapi melindungi masyarakat. Nah ini. Jadi eh, jinayat. Nah, ini umat Islam masih apa? Indonesia ini kalau sudah bicara jinayat hukum, wah takutnya. Kalau Rasulullah SAW lim apa sepuluh tahun di Mekah mempersiapkan tegaknya hukum itu sehingga ketika terjadi eh, hijrah ke Medina ada seorang perempuan yang suaminya tidak ada kemudian melendung Nah, itu datang sendiri kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya minta dihukum sesuai dengan hukum Allah. Diperiksa-periksa benar dia itu eh, hamil di luar hubungan pernikahan. Tapi berdasarkan hukum Islam, ya bayi yang dikandungnya itu kan fitrah. Maka Rasulullah mengatakan, nanti saja setelah melahirkan. Si perempuan ini sebelum melahirkan takut meninggal sebelum hukum Allah diterapkan. Sehingga setelah anaknya lahir, baru saja lahir, dia sudah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta sekarang juga dilaksanakan hukum Allah jinayat itu, yaitu harus dirajam. Nah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bayi yang masih kecil ini, Rasulullah menyatakan nanti pelihara anak kamu sampai dua tahun. Setelah dua tahun sudah disapi, baru kamu datang ke sini lagi. Pas dua tahun langsung dia, ya Rasulullah anak saya sudah bisa mak, ma apa makan bubur atau ini sudah tidak nyusul lagi. Saya minta sekarang ini juga dihukum sesuai dengan hukum Allah. Dia harus dirajam di, de di depan umum. Maka baru pada saat itu Rasulullah melaksanakan hukum rajam. Ketika dilaksanakan hukum rajam itu darahnya terpercik kepada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid begitu marah memencaci maki perempuan itu wanita lacur wanita ini Rasulullah marah Ya Khalid, wanita ini mukmin sejati. Dia dijamin ahli surga. Dia lebih malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Dengan makrifatullah dia mendorong datang minta dihukum sesuai dengan hukum Allah karena malu nanti di hadapan Allah akan menghadap sebagai pezina sehingga ketika darahnya terpercik kepada seorang sahabat dia mencaci maki Rasulullah jangan kamu berkata demikian wanita ini mukmin sejati, lebih malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Nah, itu satu peristiwa bagaimana sahabat di dalam jinayat ini eh, hukum Allah itu harus ditegakkan. Tapi kita di Indonesia kalau sudah mut, bicara hukum, ah, mungkinlah <laughs> Nanti dulu pada takut itu hukum Allah diterapkan ini. Nah, Terus mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Orang yang sudah mengikuti kuliah ma'rifatullah, dia akan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan Islam. Tempo hari sudah kita ungkapkan bahwa inti dari ajaran Islam itu sejak zaman Rasulullah ma'rifatullah, inti ma'rifatullah apa? Akhlak, inti akhlak Silaturahim inti silaturrahim idhalus surur fi qulubil ahwan. Dan kalau kita bicara silaturahim ini yang merupakan inti ajaran Islam, juga syafaat akan kita peroleh kalau memiliki jiwa silaturahim, maka alangkah tingginya. Coba kita berpikir, ya pasti belum pernah mempelajari ilmu usul fikih Nggak pernah ya. <laughs> Ilmu usul fikih. Nah, kalau kita belajar fikih itu belajar usul fikih ilmu. Nah, saya dulu itu tiga jilid eh, masih SMP tiga satu tahun jilid pertama nanti jilid begini jilid dua jilid tiga ilmu usul fikih. Nah, kalau kita belajar usul fikih ada istilah namakan mafhum mukhalafah, faham kebalikan. Kalau Rasulullah bersabda Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki jiwa silaturrahim akan dipancari rahmat Allah. Kebalikannya, kalau jiwa silaturrahim itu sudah tidak ada pada satu masyarakat, maka laknat Allah akan turun. Ini yang saya katakan, isyarat-isyarat sudah banyak ke arah bangsa Indonesia ke arah azab, ke arah macam-macam. Kenapa? Ya, pilkada ujungnya apa? Apa? Kerusuhan. Nah, <laughs> ujungnya kerusuhan. Eh, apalagi sepak bola ujungnya kerusuhan. Ada main band ujungnya perkelahian. Ada pembagian sumbangan langsung kerusuhan. Ada apa-apa? Kerusuhan. Kerusuhan, kerusuhan, kerusuhan. Antar suku, antar kampung, antar, antar. Wah, Masya Allah. Ah, jadi kalau silaturahim itu merajalela dalam satu masyarakat, rahmat Allah akan turun. Kalau silaturahim itu sudah tidak ada, apa yang akan turun? Laknat. Allah. Dan laknat itu bisa berupa topan, bisa berupa gempa, bisa berupa banjir, bisa berupa apalagi tsunami, bisa berupa macam-macam laknat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berupa banjir. Kalau umat Nabi Musa, eh, Nabi Nuh itu turun pertama tidak turun hujan 70 tahun. 70 tahun tidak turun hujan, 70 tahun tidak ada perempuan yang melahirkan, 70 tahun unta apa itu kambing e, sapi tidak ada yang melahirkan, ayam tidak ada yang bertelur selama 70 tahun itu. Itu pertama diazab oleh Allah terhadap umat Nabi Nuh no, sebelum banjir. <laughs> Sebelum banjir. Ah, nah itu yang disebut wala in kafartum inna adabi ha, <laughs> azab kami sangat pedih. Nah, jadi ah, kita harus menjaga silaturahim pertama mulai di rumah tangga. Rumah tangga bukan main-main pernikahan itu, duniawi dan oh ukhrawi. Ibadah. Jadi jaga keutuhan rumah tangga, silaturahim tetangga, masyarakat, terus keseluruhan. Nah, bangsa silatur rahim. Jadi persaudaraan. Inti ajaran Islam ini disebut kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini namanya dalam Quran ada 23. Kalimatut tauhid. Dalam Quran ada 23 namanya itu. La ilaha illallah 23. Ada kalimatul ikhlas, kalimat thayyibah, kalimat sabit, kalimatul bir, kalimatul ihsan. Semuanya saya kumpulkan 23. La ilaha illallah yang dalam sejarahnya kalimat tauhid ini harus dan wajib melahirkan tauhidul kalimat. Apa tauhidul kalimat? Satu kalimat. Kalimat tauhid melahirkan tauhidul kalimat. Nah, ini tauhidul kalimat. Nah, dalam sejarahnya kalimat tauhid ini melahirkan tauhidul kalimat. Jadi ada orang Parsi, siapa? Salman Al-Farisi, menerima la ilaha illallah. Ada orang Yaman menerima la ilaha illallah. Ada orang Habsi menerima la ilaha illallah. Menerima kalimat tauhid. Semua ini bersatu dalam tauhidul satu kalimat. Ada mau Jawa, mau Sunda, mau bangsa apa saja kalau sudah terima la ilaha illallah, dia satu kalimat, satu perjuangan, satu arah, satu gerakan, satu itu yang disebutkan tauhidul kalimat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses karena kalimat tauhid melahirkan tauhidul. Nah, sudah umat Islam sekarang? Nah, kalau guru saya mengatakan, kalau belum tercipta tauhidul kalimat, koreksi kalimat tauhidnya itu. jadi kalimat tauhidnya itu harus dikoreksi apa sudah benar atau tidak karena menurut teori kalau orang sudah menerima la ilaha illallah itu bangsa manapun juga suku manapun juga itu akan tercipta tauhidul kalimat. Satu kalimat. Satu arah, satu perjuangan. Silatur rahim. Yaitu ya persatuan, kesatuan. Ah, sehingga tercipta al-musawah. Al-musawah ini persamaan. Al-musawah. Ini panjang kalau kita bahas. Kemudian timbul takafulul ijtimaiyah. Tanggung jawab bersama. Nah, takafulul ijtimaiyah. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh umat Islam itu dihadapi dengan tanggung jawab bersama. Nah, kalau sekarang ini kan umumnya ya sama-sama kerja sama-sama kerja, bukan kerja sama. Mana lebih utama ibu-ibu? Kerja sama dengan sama-sama kerja. Nah, yang dalam Islam disebut ta'awun wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, ta'awun. Sudah ada? Atau saling serang aja antar ormas Islam <laughs> gitu. Saling sikut, saling Dan ini bisa terjadi biasanya bulan-bulan Mei itu memang situasinya gitu karena ada eh, skenario global itu umat Islam muda diadu dombakan Mei, Juni, Juli, Agustus menghadapi September. Nah, gitu, <laughs> itu ke sana. Menghadapi apa? Apa September? Nah, hati-hati <laughs> gitu. Jadi itu ke sana arahnya. Ya, jadi takafulul ijtimaiyah tanggung jawab bersama. Ah, sudah itu al adalah tercipta keadilan. Waduh, kita nangis kalau bicara keadilan <laughs> sekarang ini. Dan kalau kita bicara masalah keadilan di dalam Islam, apalagi hubungannya dengan akhirat, ma'rifatul akhirat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah saya kemukakan, nanti di akhirat itu kan ada berapa kelompok itu yang disuruh milih pintu surga mana <laughs> saja. Ya, yang mati syahid. Nah, kedua apa? Amal soleh. Nah, ibu-ibu nah, yang eh, sholat lima waktu, puasa, menjaga kesucian dirinya, kesucian hartanya. Nah, itu kata Nabi silahkan pintu eh, yang menggembirakan suaminya. Eh, ah, itu nanti di akhirat silahkan ibu-ibu pilih surga mana yang anda mau masuki. Ini ibu-ibu itu. Jadi kebahagiaan gitu ya. Islam itu selamanya perempuan itu diperhatikan. Bahkan ada hadis Nabi eh, mengatakan kalau kamu bicara di hadapan laki-laki, di hadapan perempuan, walaupun perempuan ini sedikit, eh, tapi kata Nabi nilainya itu satu sepuluh. Eh, jadi 110. Eh, bicara di hadapan perempuan seratus itu berarti kali sepuluh jadi berapa? Nah, seribu laki-laki <laughs> gitu, Nah, ini perempuan sangat gitu. Kenapa? Karena perempuan dekat dengan anak-anaknya, dekat dengan ini, dekat ini, jadi mudah. Jadi kita bicara di hadapan perempuan, walaupun sedikit, sepuluh orang, itu kali sepuluh berarti kita bicara seratus, seratus orang. Nah, jadi, nah, kemudian, apalagi yang ah, pemimpin yang adil. Rasulullah SAW menyatakan, pertama orang masuk surga di akhirat adalah para pemimpin yang adil. Dan silahkan kata Nabi, pilih surga mana yang anda mau. Nah, cari pemimpin yang adil sekarang. Hese. <laughs> Masya Allah. Pemimpin yang adil. Nah, kalau ibu-ibu nanti jalan-jalan ke Damaskus, Nanti jangan lupa berkunjung ke Homs. 100 kilo dari Damaskus. Homs itu ibu kotanya Syria, Sam dahulu. Nah, di situ kuburannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini apa contoh pemimpin yang hanya dua tahun jadi khalifah tadi. Selama dua tahun Orang yang mengeluarkan zakat cari fakir miskin berbulan-bulan susah. susah. Di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, orang yang keluar zakat cari fakir miskin ke kampung-kampung berbulan-bulan susah dia dapat. Kalau sekarang, masya Allah, tahu saja. <laughs> pendaftaran bantuan langsung pada daftar semua <laughs> kebagi. Nah, itu ya, kenapa? Itu Umar bin Abdul Aziz baru saja selesai dilantik jadi khalifah, langsung kembali ke rumah, di, apa? ke rumah disambut dengan kereta kencana dari istana. Apa kata dia? Sini, Kereta kencana dari istana diambil, dijual, dimasukkan kas negara. Saya juga punya kuda sendiri. Kata. Nah itu. Sampai ke rumah dengan sekretarisnya tiga hari tiga malam dia cek semua kekayaan para pejabat pejabat pejabat itu kemudian sesudah tiga hari diumumkan pejabat pejabat ini kekayaannya ini dari hasil korupsi korupsi mau pilih mau kembalikan kas uang itu atau penjara Nah, itu eh, Umar bin Abdul Aziz. Jadi dari dari apa ini nih eh, seknek sek tahu ini ini kekayaan ini tahu dapat hasilnya dari sini dari sini ini hasil meras rakyat hasil ini ini, ini. ah kamu mau pilih masuk kas negara atau mau penjara ah gitu itu contoh eh, Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin. Kalau ada perluasan jalan, ada yang harus dibongkar, dihitung dulu. Bikin rumah, nah silahkan pindah ke sana, baru dibongkar. Tidak ada rumah yang dibongkar begitu saja. Bikinkan rumah dulu silahkan. Ah, baru silahkan pindah, ah, baru dibongkar. Harganya manusia itu mulia. Umar bin Abdul Aziz. Bahkan kalau kita baca bukunya, E, sejarahnya pernah datang kepadanya seseorang waktu malam langsung tanya, "Kamu urusan dinas atau urusan pribadi?" Langsung, "Ya Amirul Mukmin, saya datang ini urusan pribadi." Maka lampunya dipadamkan oleh Umar. Kemudian tanya, "Kenapa kita mau ngobrol gelap-gelap?" Oh, urusan Anda urusan pribadi, bukan urusan dinas. Ini milik negara. Itu Umar bin Abdul Umar bin Abdul Aziz dua tahun dia jadi khalifah. Tapi orang keluar zakat. Cari fakir miskin berbulan-bulan. Susah. Ya. Nah itu contoh. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Cari saja sejarahnya. Saya sudah berkunjung dan ziarah kepada beliau di Homs ya Holmes Ya, jadi pemimpin yang adil pertama masuk surga, kemudian disuruh pilih silahkan mau pintu mana yang Anda masuki. Sudah itu langsung ke istrinya Fatimah, "Hei Fatimah, pilih akang atau pilih harta?" Nah, itu dia baru pulang mengubur Mitoha mertuanya. Mertua baru dikubur sampai ke rumah. Panggil istrinya, eh Fatimah, ta'ali, sini. Hei, kamu pilih akang, pilih harta. Ada apa ini kok datang ngubur mitoa? Datang-datang pilih akang, pilih harta. Apa? Saya tahu, harta warisan kamu dari orang tua kamu itu saya tahu itu hasil korupsi. Hasil meras rakyat. Kalau mau pilih akang, semari sini harta warisan kamu masuk kas negara. Nah, tapi kalau kamu pilih harta kekayaan ini, saat ini juga kita bercerai. Silahkan pilih harta itu. Umar bin Abdul kata istrinya, ah pilih akang weh. <laughs> ah kalau pilih akang sini, seluruh harta kekayaan dari ayah kamu itu, saya tahu itu hartil pungli, itu hasil meras rakyat. Sini, maka diambilnya kemudian dijadikan kas negara untuk kesejahteraan masyarakat. Nah itu, nah, itu pemimpin yang eh, ayah ayah naya. <laughs> Aduh ngalamun <laughs> ngalamun. Aduh, masya Allah, masya Allah. <laughs> Hmm. Bahkan setiap bencana kesempatan gitu. <laughs> Masya Allah. Setiap bencana kesempatan gitu. Di Aceh itu paling-paling berapa persen sampai ke rakyat itu. Nah. Ya, jadi al adalah sudah itu tasamuh toleransi, tasamuh, nah, lapang dada. Jadi seorang muslim itu yang sudah mencapai tingkat ma'rifatullah itu dia sangat lapang dada. Dia mengutamakan wahda, persaudaraan, persatuan, kesatuan. Ya. Satu contoh saja dulu. Ini toko kita Pasti kenal Buya Hamka. Siapa lagi? Ini yang kecil-kecil saja. Khalid. Eh Pak, Idam Khalid. Nah, <laughs> ada pertemuan suatu saat, ada pertemuan suatu saat antara Idam Khalid dengan Buya Hamka. Ah, dalam pertemuan itu karena bermalam, ah waktu subuh sudah ditetapkanlah Buya Hamka jadi imam. Wah, tidak Khalid yang belakang sudah wah ini pasti tidak kunut. Nah, sudah <laughs> ribut di belakang. <laughs> Wah, pasti ini Buya Hamka tidak akan kunut. Kita akan protes atau gimana lah gitu ya. Tiba-tiba salat subuhnya Buya Hamka kunut. <laughs> Setelah selesai salat, orang pada tanya, "Kenapa Anda kunut?" Ah, saya menghargai orang yang belakang saya, idam halid. Menghormati orang. Walaupun saya biasanya tidak kunut, di belakang saya ada ahli kunut. Saya menghormati dia kunut. Ah, itu itu apa? Besoknya Idam Khalid jadi imam. Orang-orang harus, wah sudah ribut di belakang. Eh tahu-tahu tidak kunut. Orang-orang NU ribu. Kenapa ini biasanya kunut tidak kunut? Itu kan sunat, harus sujud sahwi dan wah. Seketika ditanya, Pak Idam Khalid, kenapa Pak Idam tidak ada Buya Hamka di belakang saya? Saya hormat kepadanya itu. Ah, itu contoh bagaimana pemimpin kita. Kita yang satu kunut, satu tidak sudah. Wah, neraka, ah sudah laisa minna itu. Laisa minna gitu. Saya pernah diundang ceramah di di di Bekasi Pak Kiai kita undang bicara wahda, Wahda wahdatul ummah. Ya, soal persatuan, kesatuan. Saya bicara, setelah bicara bagaimana sistem pembent apa pembentukannya kemudian bagaimana bentuknya wahda itu ada. Pak Kiai saya mau tanya. Boleh <laughs> langsung. Bagaimana kita mau uhuwa, wahda, wahda persatuan kalau saudara kita apa bid'ahan wungkul gitu. Sudah, saya sudah tahu dia dari kelompok mana ini. <laughs> Pembidahan. Contohnya apa? Itu Ya, Usoli itu kan bidah. Bagaimana kita mau ukhuwah dengan saudara-saudara kita ahli bidah? Bidah itu kan neraka. Kullu bid'ah finnar, kullu dalala fin finnar <laughs> gitu. Wah, sudah langsung. Karena pemuda, jang coba ke sini. Sekarang Bapak mau sholat Coba, kira-kira sholat saya itu sah atau tidak? Manuk dadali, manuk panggagana, Allah. Ah, Coba, sudah itu sholat, ruku, tidak sampai salam, sah enggak? Langsung dia, sah Pak Kiai. Kenapa Anda mengatakan sah? Iya, karena sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kata pemuda itu. Kenapa ai manuk dadali? Sa ai usolli neraka gitu. gitu. gitu. Ai manuk dadali sa Orang hanya usolli padahal Allah. Itu kan di luar sholat itu. Mau manuk dadali, mau usolli, mau tahu Kau usah ribut gitu. gitu. Kok beda? Ah, neraka gitu. Ah itu Contoh kita banyak karena sempit wawasannya itu, fahamnya, sehingga timbul pertentangan hanya masalah-masalah kecil gitu ya. Masalah kecil. Nah ini jadi tasamu. Sama di, di haji di Masjidil Haram. Kan orang sholat macam-macam tapi tidak ribut gitu ya. Gitu. <laughs> Ya. Kemudian musabaka bil khairat sabiqun bil khairat nah, sudah kita bahas ini sabiqun bil khairat terdepan dalam segala macam ke moral akhlak sekarang ini amal soleh dia paling depan itu yang sudah refleksi ma'rifatullah kemudian eh, jihad dan ijtihad perjuangan dan inovatif. Ya, di dalam kehidupan ini hukum berkembang, ya harus perlu ejek tihad dalam hukum-hukum baru. Ini sudah ada buku saya itihad antara tekstual dan kontekstual. Kemudian ujungnya kita harus intikok, selektif di dalam uh, men, me, mengungkap paham masing-masing. Mana yang paling aman? itu yang kita pilih sambil tidak menyalahkan yang lain. Jadi boleh berbeda mazhab, berbeda faham, tapi perbedaan faham jangan jadi sebab perpecahan. Jihad, ijtihad. Ah, kemudian al-uhuwah. Nah, mengutamakan uhuwah Islamiyah. Ah. jadi uhuwah lebih ditonjolkan daripada hanya faham-faham buruk. Ini. Kemudian ittihad persatuan Islam. Nah, ini yang eh, ya. Ini wahdah. Nah, sekarang dah lima menit lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Orang yang sudah e, mengikuti kuliah ma'rifatullah dia akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ini ini. Satu, keberpihakan kepada kaum du'afa dan mustad'afin. Al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya. ya. Kita di Babu Salam eh, saya dapat telepon dari Jogja itu hari peristiwa itu jam 5.56, jam 6. Langsung, langsung saya instruksikan Babul Salam buka posko. Nah, sebagaimana dulu Aceh, kita ya kecil-kecil juga turun di Aceh menyelesaikan membantu. Nah, walaupun kita juga sedang kesulitan, tapi kita di Aceh kita turun sampai sekarang membuka cabang di uh, di Aceh Besar dan di Malabo itu mata rantai daripada kita turun ah Jogja yang buka eh, apa eh, posko ala kadarnya ala ala kadarnya itu kita ya anak-anak kumpul ayo kumpul kumpul kumpul ini enteren kita saja ya kemarin sudah kita langsung buka posko di sana, kerjasama dengan alumni Gontor, dengan UII, buka di situ, ah kita kirim, ah kecil-kecil. Kemarin baru kita kirim 5 juta, tiba tante gitu. <laughs> dari orang lain ya miliaran kan biarlah. Tapi kita daripada tidak kata kaedah usul fikih mala yudraku kullu la yudraku kullu tidak bisa gede-gede ya kecil-kecil asal memperhatikan nasibnya saudara saudara kita. Ada perhatian kita karena Allah akan menilai bukan besarnya, tetapi di samping perbandingan kekayaan kita juga keikhlasan kita. Jadi eh, keberpihakan kepada kaum duafa dan mustadafin. Ya, tadi juga ada sudah cepat kirim saya bilang supaya langsung cepat belikan apa di sana kirim dan saya sudah siapkan karena saya besok mau ke Sumatera Barat, tiga empat hari di sana. Saya bilang, bawa mobil Bapak, Jogja, ini bawa ini, ini, ini, ini, ini bantu saudara-saudara kita. Panggil anak-anak SMA yang sudah tamat, sekarang sudah selesai ujian, dua tiga orang, kamu terjun ke sana. Nah, kamu terjun ke sana. Nah, jadi apa? Keberpihakan kepada kaum duafa dan mus tadafin. Ah, tempo hari sudah saya sampaikan hadis kursi dari dari Allah itu Udu'uni fi ubghuni fi du'afaikum. Ya, kalau mau ketemu dengan aku kata Allah, jangan hanya cari di Ka'bah, di masjid, di tahajud, tapi kalau mau ketemu dengan aku, cari aku di tengah anak-anak yatim, cari aku di tengah orang miskin, cari aku di tengah orang-orang yang terlantar. Dan ini kesempatan untuk nah, kesempatan dan kita Babu Salam saya sudah sampaikan Aceh juga seluruh sumbangan untuk Aceh 100% kita sampaikan tidak ngambil ongkos pun juga ini juga Jogja saya sampaikan seluruh dari masyarakat itu harus kita cari khusus ongkos untuk jangan dipotong sedikit pun juga sumbangan dari masyarakat itu harus sampai ke yang jangan eh, ay sumbangan seura itu dugi ka mereka sudah <laughs> kecil gitu. Ya. Ah, menempuh jalan yang mendaki dan sulit tapi suci dan mulia. Ini disebutkan akobah. Sulit. Ya, kita sulit. Ya. Kita di Babu Salam juga sulit karena anak yatim 50 sekarang mau sudah ujian, ada yang naik kelas, ada yang Aceh, anak Aceh kemarin datang empat orang Pak Kiai pada nangis mau pulang. Aduh, pulang empat orang delapan juta pulang pergi gitu. <laughs> ya, kepaksa sudah. Ngedoa, nah, nah kemarin sudah dapat untuk dua orang. Karena saya ambil sebelum tsunami. Nah, sudah ada yang tamat. Aduh, Pak, mau pulang, mau lihat bekas tsunami, Pak Kiai mau ini. Nah, masih mau pulang, mau pulang sini. Iya saya bilang pulang paling sedikit dua juta ongkosnya <laughs> gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah dua orang sudah tertanah apa sudah tertangani. Ada saya pakai saya nanti ongkosnya itu. Ya. Jadi eh, mendaki ya, mengurus anak yatim ini mendaki ya, mengurus fakir miskin jalan mendaki disebut apa? Akobah menempuh jalan mendaki dan sulit tapi suci dan uh, mulia. Ini disebut akobah. Ah, inilah yang dimaksud dengan ashabul maimana, ashabul yamin, golongan kanan. Ya, nanti di akhirat ashabul yamin yang memperhatikan nasibnya orang-orang mustad'afin. Karena Tanggung jawab kita ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab individual. Tanggung jawab individual beres, kita masih dituntut tanggung jawab sosial. Ah. terus Nah, masih ada orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifatullah itu refleksi yang muncul dari jiwa seseorang itu ketenangan hidup. Karena tadi kemerdekaan hakiki. Tenang, tidak ada stres gitu ya. Darah tinggi, tidak. <laughs> Wah, sudah tenang. Ya. Jadi menjamin ketenangan hidup. Karena apa? Sudah punya modal tawakal. Sudah modal syukur. Sudah modal sabar. Sudah modal ah, dan Ali bin Abi Thalib menyatakan keberagamaan seseorang itu di sini. Bukan pada sholat, ahli sholat, ahli puasa, zakat. Bukan, tapi ketika kena musibah. Nah, kata Nabi, keberagamaan seorang di sana. Ya. Yaitu apakah dia tawakal, syukur, sabar, ridha. Kemudian puncak daripada ridho. Ingin tahu? ingin itu. Ali ah, bin Abi Thalib menyatakan puncak daripada ridho merasa nikmat dalam musibah. Ah, bisa nikmat dalam musibah? Kehela cina masya Allah, <laughs> masya Allah. Ah, itulah makrifatullah. Ketika musibah itu datang dan musibah itu pasti datang. Musibah pada fisik, musibah pada harta, musibah pada kematian, itu pasti datang. Nah, kalau guru saya bahkan kalau lama tidak ada musibah, ya Allah, kenapa engkau melupakan aku? Kapan lagi musibah itu datang? Kenapa engkau melupakan? Karena musibah itu untuk meningkatkan kualitas iman seseorang untuk naik tingkat. Gitu. Mau naik tingkat atau tidak gitu. Nah, sehingga kalau musibah datang dinikmati gitu ya. <laughs> Nikmati. Jadi puncak daripada ridho apa tadi? Ah, coba nanti nikmat dalam <laughs> musibah. Nikmat dalam ah itu sudah sudah ma'rifatullah nyaan gitu sudah. <laughs> Karena itu datangnya dari dari Allah itu datangnya dari Allah gitu. Jogja itu ya bukan Mbah Roro Kidul yang <laughs> ngamuk bukan gitu. <laughs> itu datangnya dari Allah Subhanahu Wah. Ya, naik ke atas. Terus terakhir ini naik Nah, ini terakhir. Ah, ini Nah, ini ini kuliah berikutnya ini lanjutan. <laughs> Jadi ini dasar. Ah, ini ada tazkiyah. Itu ada berapa kali? Tazkiyatul arwah. Itu sudah naik. Apa yang dimaksud dengan ruh itu? Apa hakikat dari ruh itu? Bagaimana membersihkan ruh itu? Ini tazkiyatul arwah. Ruh sudah itu tazkiyatun nafas. Apa nafsu itu? Apa gejala nafsu? Macam-macam nafsu, tingkatan nafsu itu. Ah, kemudian bagaimana membersihkannya? Resep-resep apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Sudah itu tazkiyatul qalb. Al-qalb. Apa qalb itu? Ya, apa qalb itu? Kemudian eh, bagaimana membersihkan qalb itu? Ada berapa penyakit-penyakit hati? Sudah pernah disinggung? Ada seberapa? 60 60 <laughs> tapi obatnya juga 60. Ah, kemudian terakhir tazkiyatul akal. Ah, tazkiyatul akal di sini akal mentazkiyahkan akal. Ah, dibahas Mahual akal. Apa itu akal itu? Kemudian bagaimana membersihkan akal itu? Apa eh, doa-doa? ini semuanya ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nafsu ini doanya. E, apalagi ruh ini doanya. E, kemudian qalb ini doanya. Kemudian akal ini doanya untuk mentazkiyahkan. Ah, kalau empat ini sudah tazkiyah, nah ini Qada aflaha man tazakka gitu. Sudah, itu sudah puncak kebahagiaan. Puncak itu terletak pada taz tazkiyah. Ya. Saya kira ini terakhir dan nanti tergantung kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini itu ini mata lanjutan, tapi nanti ada tak ma'rifatul Rasul, ma'arifatul akhirah, ma'arifat Ya. Nah, ini ini yang lanjutan ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari ini adalah dasar, nah, kemudian baru naik kepada taz tazjah. Mudah-mudahan eh, lain kali kita bisa lanjutkan lagi kalau dibutuhkan karena eh, sekarang juga Eh, pembukaan di jasa marga. kemudian tadi malam juga dari Sesko TNI datang juga minta eh, kuliah Makrifatullah Saya nanti pulang dari eh, Sumatera Barat karena perlu juga di sana pembinaan guru-guru dan mubalik-mubalik. Nah, saya kira baiklah kita tutup. dengan doa. Coba doa doa yang kemarin. Hah? Sudah. Ya, doa Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ika. Allahumma ya Allah iftah bukakanlah alaina pada kami futuhal arifin pintu-pintu orang-orang yang telah mencapai tingkat ma'rifat warzuqna ladzatan nadar ila wajhikal karim berilah rezeki kepada kami agar kami nanti mampu memandang wajahmu yang mulia nanti di dalam surga ya Allah wasyauq ila liqa'ika dan berilah rezeki kepada kami agar kami senantiasa rindu untuk ketemu dengan engkau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang secara rutin eh, telah mengikuti kuliah kalian yang secara rutin uh,